Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khotal Islam rahimakumullah dimanapun anda bisa menyimak siaran kami Kita akan simak dan ikuti kajian alamiah kita di kesempatan Jumat pagi ini Dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun Buah karya Syekh Saleh Abdul Wahid hafirullah taala disampaikan oleh Al Arman Amri hafirullah sebuah kajian ilmiah yang beliau sampaikan di setiap Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Lawkanu Ya'lamun Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini.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 Aqidah terlebih dahulu jika mereka mengetahui karya dari Syekh Salih bin Taha Abdul Wahid hafizahullahu taala yang telah kita jelaskan pada pekan lalu adalah berkenaan dengan syarat-syarat diterimanya amal ibadah yang dijelaskan oleh Syekh Salih Abdul Wahid bahwa syarat-syarat tersebut adalah empat yang harus terpenuhi apabila ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya rangkum pada pagi hari ini tentang syarat-syarat tersebut adalah yang pertama atau syarat yang pertama al-imanus sadiq. Keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila saliha min zakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Ya artinya barang siapa beramal salih baik dari kalangan laki-laki maupun wanita dan ia dalam keadaan beriman maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami ganjar dengan sebaik-baik ganjaran atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian syarat yang kedua yang tidak kalah pentingnya agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlasu lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena yang lainnya. Dialamatkan seluruh keikhlasan itu hanya kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana perintah dari Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Ikhlas karenanya dan bukan karena yang lain. Kemudian para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ketiga dari amal-amal tersebut apabila ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah muwafaqatul amal sunnah yakni ada kesesuaian amal-amal itu dengan sunnah Nabi, cocok dengan sunnah Rasul, sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yakni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang hal ini dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah dan apa yang dilarangnya untuk kalian maka tinggalkanlah. Nah ini keterangan dari Rabbul Alamin agar kita dapat menyesuaikan diri dalam amal-amal yakni dengan eh, sunnah Rasul petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang terakhir dan yang ke, eh, terakhir atau yang keempat agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al-ibti'adu 'anil syirki. Jauh amal tersebut dari perbuatan syirik dari unsur-unsur kesyirikan. Maka jika amal-amal tersebut diwarnai dengan kesyirikan, tentu akan hilang pahala dari amal yang dikerjakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman lain asyarakta la 'amaluka wa latakunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik kepada Allah, maka gugurlah pahala dari amalmu dan engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, ini semua keterangan dari Rabbul Alamin. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dirinya disekutukan, tidak ingin dirinya dijadikan yakni baginya tandingan-tandingan. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam hadis Qudsi kata Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman mana amila amalan asyraka fihi ma ghairi taraktuhu wa syirkah barang siapa mengamalkan satu amalan yang di dalamnya ia menjadikan suatu sebagai tandingan bagi diriku maka aku tinggalkan ia dan perbuatan syiriknya yakni Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kesimpulan dari eh, yakni empat syarat diterimanya amal ibadah, empat syarat diterimanya amal ibadah. Sekali lagi dari empat syarat tersebut adalah pertama, beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, yakni melandasi amal-amal itu dengan keimanan yang benar. Kemudian yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cocok dengan dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yakni terjauh dari kesyirikan yang dapat menodai pahala dari amal ibadah tersebut. Para jamaah, <clears throat> para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan yaitu berkenaan dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Sekali lagi, Pembahasan kita di pagi hari ini adalah berkenaan dengan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah dan syarat-syarat dari kalimat tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan kalimat tauhid adalah kalimat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencipta jin dan manusia yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencipta jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, ayat yang tidak asing lagi bagi kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku semata. Nah, inilah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bertujuan menciptakan jin dan manusia agar seluruh jin agar seluruh manusia mengerti kalimat tersebut kalimat tauhid memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka di dunia ini maka inilah yang disebut dengan tujuan dari penciptaan mereka tujuan dari penciptaan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat pula bahwa kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah dikatakan oleh Syekh Salih eh, Abdul Wahid di sini bahwa hiya kalimat tauhid allati min ajliha qatala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tauhid inilah kalimat yang dengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, yakni mereka-mereka yang pantas untuk diperangi, orang-orang musyrikin, orang-orang non-muslim yang memang pantas diperangi di zaman itu. Sebagaimana Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى yang artinya aku telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Sekali lagi bahwa yang diperangi oleh Rasulullah oleh Rasulullah SAW di sini adalah mereka-mereka yang memang pantas untuk diperangi di zamannya itu. Kemudian sekali lagi Nabi mengatakan, aku telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan mereka bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah maka jika mereka mengucapkan hal yang demikian terlindunglah dari diriku harta mereka darah mereka kecuali dengan haknya dan hisab mereka kelak dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan kalimat tauhid. Keutamaan dan kemuliaan dari kalimat tauhid. Fadilah yang besar dari kalimat tauhid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengarahkan manusia kepada Peribaratan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ingin menjadi manusia, ingin menginginkan manusia semua merdeka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terbelenggu dalam hidup ini. Maka sungguhnya orang-orang yang berbuat syirik adalah orang-orang yang terbelenggu dalam kehidupan mereka. Kemudian kita lihat pula tentang keutamaan lain dari kalimat la ilaha illallah bahwa Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benar pengucapan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala haramkan siksa neraka atasnya. Allah Subhanahu wa taala telah haramkan neraka atas dirinya. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Kata Nabi yang mulia, Inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Rawahu Muslim. Artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah haramkan atas neraka yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang mana ia mengharapkan wajah Allah dia semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul ikhlas dalam mengucapkannya dan sudah pasti mempraktekkan apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari hadis yang mulia ini, tentu kita lihat di tengah masyarakat banyak sekali di antara umat ini, umat Islam ini yang mengucapkan kalimat tauhid. Banyak sekali di antara mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan mereka. Namun dalam praktek keseharian tidaklah mencerminkan apa yang telah mereka ucapkan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka sebagai bukti bahwa mereka setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setiap hari pula mereka datang ke dukun atau paranormal. Puluhan kali lisan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Puluhan kali pula mereka datang ke kubur-kubur keramat. Meminta-minta kepada orang yang sudah mati. Lisan mereka basah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka juga masih percaya dengan jimat-jimat. Mereka senantiasa berzikir dengan kalimat la ilaha illallah namun mereka juga masih meramal-ramal nasib dengan cara-cara yang tidak benar. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian umat ini di mana pada asalnya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun praktek dalam kehidupan mereka jauh dari apa yang mereka ucapkan dan inilah kenyataannya Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari keutamaan kalimat la ilaha illallah, keutamaan kalimat tauhid. Dijelaskan oleh Syekh Salih Abdul Wahid, "Hiya kalimat tauhid man qalaha Wahuwa fi firashil mauti thumma sa'adat ruhuhu ila bariha dakhal al-jannah." Beliau mengatakan bahwa kalimat tauhid yaitu bagi mereka yang mengucapkannya dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan nazak, dalam keadaan sekarat, maka ia dikatakan masuk surga atau dapat dikatakan masuk surga sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa akhir dari perkataannya dalam kehidupan ini adalah la ilaha illallah. Jadi akhir dari kehidupan orang ini mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi yang mulia dakhal jannah. Maka orang tersebut masuk surga. Nah, tentunya di sini perlu difahami juga bahwa tidak semua orang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hanya mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengucapkan kalimat tauhid ini la ilaha illallah. Orang-orang yang selama hidupnya berada pada tauhid, orang-orang yang mengamalkan tauhid dalam kehidupan ini, maka insya Allah dimudahkan oleh Allah di akhir kehidupannya untuk mengucapkan kalimat tersebut, kalimat tauhid, yang mana prakteknya sudah ia laksanakan dalam kesehariannya. Dia akan, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan-kebaikan lainnya bagi mereka yang bertauhid selama hidup di dunia yaitu dengan kabar gembira yang Allah sampaikan kepada si hamba ini melalui para malaikatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30.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 Turunlah kepada mereka para malaikat yang mengucapkan kepada mereka, janganlah kalian takut, jangan bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Nah tentunya perkataan para malaikat ini adalah pada saat para hamba yang bertauhid dalam kehidupan di dunianya dalam keadaan nazak, dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakratul maut, maka diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebaikan-kebaikan oleh Rabbul Alamin bahkan para malaikat yang mengatakan kepada para hamba dengan perkataan seperti itu datang dengan penampilan yang baik, wajah yang berseri-seri dan inilah yang kita lihat dari keterangan-keterangan atau dalil-dalil yang menjelaskannya yang jelas atau yang terpenting adalah pengamalan dari tauhid, dari kalimat tauhid, kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Dengan sebenar-benar pengamalan di dunia ini, dengan sebaik-baik praktek dalam dunia ini, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mempraktekkan kalimat ini dengan baik yang tentunya sebelumnya dipelajari terlebih dahulu, dimengerti terlebih dahulu, difahami terlebih dahulu dan baru setelah itu dipraktekkan dalam kehidupan ini. Para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali tentang keutamaan dari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dikatakan oleh Syekh Salih Abdul Wahid bahwa kalimat tauhid a'la syu'abil iman. Kalimat tauhid ini adalah setinggi-tinggi cabang keimanan. Kita mengetahui dalam hadis bahwa iman itu memiliki cabang-cabang yang banyak. Memiliki atau iman itu memiliki 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Maka cabang yang tertinggi dari semua cabang-cabang itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, Kata Nabi yang mulia, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu terdiri dari tujuh eh, terdiri dari 60 sekian cabang. Dan cabang keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Sedangkan Cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu merupakan cabang dari keimanan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Rabbul Alamin. Nah, inilah berkenaan dengan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang sering kita ucapkan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kalimat tauhid ini apakah setiap orang yang mengucapkannya akan berguna baginya di dunia dan di akhirat Ya sekali lagi dalam hal ini, apakah orang yang mengucapkan kalimat tauhid akan berguna atau akan mendapatkan manfaat dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya? Inilah pertanyaan yang harus difahami oleh setiap pendengar. Pertanyaan yang harus difahami oleh setiap pendengar. Ya, sekali lagi, apakah orang yang mengucapkan kalimat tauhid bahwa kalimat tersebut bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat? yakni apakah pasti bermanfaat kalimat tersebut di dunia dan di akhirat? Maka dijawab di sini oleh Syekh Salih Abdul Wahid, la yakni tidak yakni seluruhnya bisa mengambil manfaat atau bermanfaat baginya dalam kehidupan dunia dan akhirat Kemudian beliau menjelaskan li li'annal munafiqina fi kulli zaman wa makan yaquluna la ilaha illallah wa yashhaduna anna Muhammadar Rasulullah wa ma'a dhalika hum fi darkil asfal minan nar. Qala ta'ala إن المنافقين في الدرك الأسفل nar wa lan tajid lahum nasira. Beliau mengatakan bahwa ada di antara sekelompok manusia yang dikatakan sebagai kelompok munafikin, orang-orang munafik dan mereka ada pada setiap zaman, tempat di mana mereka senantiasa berucap kalimat la ilaha illallah dan juga berucap Muhammad Rasulullah dengan lisan mereka. Namun sayang, keberadaan mereka di negeri akhirat adalah fidarkil asfal minan nar yakni di bawah atau di kerak neraka atau neraka yang paling bawah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 145 Allah berfirman innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira ya artinya sungguhnya orang-orang munafik berada di dasar neraka dan tidak ada penolong bagi mereka sedikit pun. Tidak ada penolong bagi mereka. Nah, inilah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang tidak semua orang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak semua orang pada saat mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Barangkali yang diucapkan oleh orang-orang munafik dari kalimat la ilaha illallah bermanfaat di dunia saja. Kita lihat di zaman Nabi yang mulia sallallahu Alaihi Wasallam di mana keberadaan orang-orang munafik di zaman Nabi adalah minoritas dan mereka khawatir terhadap keselamatan diri mereka, darah mereka, harta mereka sehingga mereka berpura-pura untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di hadapan umat Islam. Mereka berpura-pura masuk agama Islam mereka berpura-pura dengan ucapannya la ilaha illallah agar terlindung darah mereka, terlindung e, harta mereka, kehormatan mereka. Inilah tujuan dari pengucapan dari kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi disebutkan oleh Syekh Saleh Abdul Wahid bahwa orang-orang munafik ini ada pada setiap zaman. Ada pada setiap tempat dari zaman Nabi yang mulia, mulai dari zaman Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di zaman kita dan bahkan sampai di akhir zaman nanti senantiasa ada orang-orang munafik yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun tidaklah bermanfaat ucapan mereka itu di negeri akhirat. Para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita lihat dari sebagian orang yang memang tidaklah berimbas atau tidaklah terwarnai kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah. Dan sudah barang tentu orang-orang munafik tersebut. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, namun hati mereka mengingkarinya. Hati mereka jelas-jelas mengingkarinya yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Yani mereka berucap dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak sesuai dengan hati mereka. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian berusaha memenuhi syarat-syaratnya, berusaha mengetahui, memahami, dan mempraktekkan dari syarat-syaratnya, maka inilah yang akan bermanfaat dalam kehidupan duni, di dunia, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Jadi barang siapa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, disertakan dengan syarat-syaratnya yang delapan, maka akan bermanfaat sekali lagi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah sekarang kita akan jelaskan, kita akan sebutkan syarat-syarat kalimat tauhid, syarat-syarat kalimat la ilaha illallah yang berjumlah delapan. Syarat yang pertama dijelaskan atau dikatakan oleh Syekh Saleh Abdul Wahid. syaratul awal kata beliau, syarat yang pertama al-ilmu bima'naha. Mengetahui makna dari kalimat tauhid dengan sebenar-benar makna Ya, mengetahui maknanya, mengetahui kandungannya ini dan tidak sembarangan atau tidak yakni asal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita lihat bahwa sebagian besar dari umat Islam di negeri ini mereka mengetahui makna la ilaha illallah dengan makna yang tidak benar atau tidak sempurna. Kalau kita tanya kepada mereka tentang makna la ilaha illallah, maka kita akan mendapati jawaban dari lisan-lisan mereka, makna la ilaha illallah kata mereka adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah inilah yang mereka fahami selama ini, yang mereka ketahui selama ini bahwa la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita melihat pada kenyataan hidup di zaman sekarang ini, dengan arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, maka lihatlah betapa makna ini tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan realita yang ada, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Saya ingin para jamaah, para pendengar berpikir sejenak dengan akal sehat berkenaan dengan makna la ilaha illallah yang difahami oleh sebagian orang yaitu bisa di yakni e, perhatikan dengan baik mereka mengatakan bahwa la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita tanya kepada mereka, apa faktanya? Apa bukti bahwa makna seperti ini tidaklah sempurna? Buktinya adalah bahwa di dunia ini masih banyak Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah oleh sebagian manusia. Ya, sekali lagi, saya katakan bahwa di dunia ini masih banyak Tuhan-Tuhan selain dari Allah yang disembah oleh sebahagian manusia. Makanya kalau dikatakan arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan, dikatakan tidak ada Tuhan, buktinya masih banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Masih ada ilah-ilah yang lain. Masih banyak sembahan-sembahan yang lain. Ya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah inilah makna yang tidak sempurna dan tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta realita yang ada di zaman sekarang ini. Maka makna yang sempurna dari la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada sembahan, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar. Nah ini yang perlu digarisbawahi adalah kalimat bihaqin. Yaitu yang berhak disembah dengan benar. Kecuali Allah. Maka dalam kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini ada dua rukunnya. Terdapat dua rukun di dalamnya. Rukun yang pertama adalah an-nafyu yaitu penafian atau penolakan. yakni ditolak semua ilah-ilah yang ada, ditolak semua tuhan-tuhan yang ada la ilaha ya, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar berarti ini penolakan dari semua tuhan-tuhan menolak atau kita tolak semua Tuhan-Tuhan yang ada. Dan ini adalah rukun yang pertama yaitu penolakan atau penafian. Adapun rukun yang kedua dari la ilaha illallah adalah al-isbat yaitu penetapan. Yakni kita tetapkan hanya Allah lah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Dan rukun tersebut adalah illallah. ini kecuali Allah saja. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Adapun yang lainnya tidak berhak untuk disembah. Para pendengar di rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menjelaskan tentang al-ilmu bima'naha yaitu memiliki ilmu tentang makna kalimat tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, "Fa'lam أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan mohonkanlah ampunan untuk yakni dosamu. Untuk dosamu. Nah, ini keterangan dari Rabbul Alamin. Allah dahului ayat ini dengan ilmu terlebih dahulu. Yani fa'alam. Ketahuilah dengan ilmu Ya, ketahuilah maknanya, ketahuilah kandungannya dan seterusnya dengan ilmu. Dan Allah nyatakan fa'lam terlebih dahulu pada ayat yang mulia ini karena di dalam kandungannya terdapat al-ilmu. Para pendengar di rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua dari Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah al-yaqinu al-munafil syakki. Keyakinan yang dapat menolak keraguan. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan yakin, dengan seyakin-yakinnya dari hatinya, maka akan bermanfaat. Akan bermanfaat kalimat tersebut dan inilah yang diucapkan oleh para sahabat. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keyakinan yang mantap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang diri-diri mereka yang mengucapkan kalimat ini dengan keyakinan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون Artinya sungguhnya orang-orang yang beriman yaitu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian mereka tidaklah ragu dan mereka berjuang dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah mereka itulah orang-orang yang sadiqun yakni orang-orang yang benar jadi dikatakan walam yartabu. Summa lam yartabu kemudian mereka tidaklah ragu-ragu. Jadi betul-betul mereka yakin dengan keimanan tersebut dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dalam hari ini Rasulullah SAW bersabda untuk menegaskan ayat yang mulia tadi kata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih kata Nabi yang mulia أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقي الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah maka tidaklah seorang berjumpa dengan Allah uh, ya kemudian si hamba ini tidaklah ragu terhadap apa yang diucapkannya itu, maka ia akan masuk surga. Dikatakan sekali lagi, la yalqallaha bihi ma'abdun ghairu syakin fihi ma illa dakhal jannah. Dan tidaklah seorang berjumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan si hamba ini tidaklah ragu atas apa yang dia ucapkan dari kalimat la ilaha illallah maka ia akan masuk surga. Ya, dari kalimat tauhid la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun orang-orang munafikin di zaman Nabi misalnya, mereka adalah orang-orang yang dihindap yang dihinggapi keraguan-raguan terhadap kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Allah berfirman tentang diri mereka dalam surat At-Taubah ayat 45, wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun yakni hati mereka wartabat qulubuhum dan hati dan, dan hati mereka yakni ragu-ragu terhadapnya yakni mereka dalam keadaan bimbang mereka dalam keadaan yang ragu-ragu dalam hal ini dan tidak ada keyakinan yang jelas dalam hati mereka atau dalam ayat yang lain mereka Ayat dalam ayat yang lain tentang orang-orang munafikin ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 143 Allah berfirman tentang mereka muzabzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila mereka dalam keadaan muzabzab, yakni terbim, uh, eh, yakni bimbang. Tidak dapat menentukan sikap tidak kepada ini dan tidak kepada yang itu. Tidak kepada golongan orang-orang yang beriman. Dan tidak pula kepada golongan orang-orang yang jelas-jelas kafir, yang musyrik. Maka barang siapa disatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan baginya tidak ada jalan baginya yakni jalan yang baik yang benar maka inilah yang kita lihat dari keterangan Rabbul Alamin tentang sikapnya orang-orang munafik muzabzab yakni bimbang ragu dan tidak bisa eh, yakni menentukan sikap dalam kehidupan ini mana jalan yang harus ditempuh Para pendengar di rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah syarat yang kedua, yaitu al yakin. Yakin terhadap kalimat tersebut la ilaha illallah. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-qabul li la ilaha illallah. Yaitu sikap penerimaan terhadap kalimat la ilaha illallah. Jadi kita menerima apa yang terkandung di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya. Menerima dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Jadi syarat yang ketiga adalah al-qabul. Yani menerima menerima kalimat tersebut dan tidak boleh menolaknya. Dan ini yang bisa kita lihat dalam dalil dalam surat An-Nur ayat 51 tentang al-qabul ini di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang yang beriman إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ay sami'na wa ta'na wa المفلحون Sungguhnya ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, mereka berucap kami dengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah inilah sikap orang-orang yang beriman di zaman Nabi, orang yang sikapnya para sahabat yang tentunya sikap mereka terhadap Nabi yang mulia terhadap hukum Islam adalah sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taati. Nah inilah satu penerimaan yang baik. Penerimaan yang benar. Dan sekali lagi, ya ini berentangan dengan sikapnya orang-orang munafikin di zaman itu. di mana mereka menolak dari kalimat la ilaha illallah. Hati mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Swt. Sekarang kita menuju kepada syarat yang keempat dari syarat-syarat la ilaha illallah yaitu al-inqiyadu wal istislam la ilaha illallah. Tunduk dan patuh kepada kalimat la ilaha illallah. Tunduk atas apa yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah dan tidak kebalikannya. Maka bagi siapa yang memiliki sikap al-inqiyat wal istislam berserah diri kepadanya tunduk dan patuh dengan kalimatnya yakni kalimat tauhid ini maka inilah yang bermanfaat dalam kehidupannya kemudian syarat yang kelima adalah as-sidqu al al kadzib yakni kejujuran di dalam mengucapkan kalimat tauhid yang dapat menafikan kedustaan maka hendaknya kita jujur di dalam mengucapkan kalimat tersebut dan tidak ada kedustaan. Sedangkan orang-orang munafik di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentunya mereka tidaklah jujur dalam mengucapkannya. Para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman Sekali lagi dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim Ya artinya alif lam mim apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan yakni amanna kami ini beriman sedangkan mereka tidak diuji dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar jujur dan mengetahui pula di antara mereka yang dusta. Para jamaah pendengar di Roja yang dimuliakan Allah SWT, inilah syarat yang kelima yaitu asidku jujur dan e, jujur yang menafikan kedustaan. Kemudian syarat yang keenam adalah al-ikhlasu. Ikhlas di dalam mengucapkan kalimat ini, mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada hal-hal yang dapat menodainya. Tidak ada hal-hal yang dapat menodai keikhlasan dalam mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Al-ikhlasu dan ini penting. Keikhlasan ini sangatlah penting dalam kehidupan. Ya, di antaranya adalah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Sebagaimana dalil-dalil yang telah kita lewatkan terdahulu. Kemudian syarat yang ketujuh dari kalimat la ilaha illallah adalah al mahabbah li ahliha. Ini mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mencintai ini secara umum yakni umat Islam ini mencintai kaum muslimin. Mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benar pengucapan al-mahabbah. Ya. Kemudian dalam hal ini syarat yang terakhir atau syarat yang kedelapan dari kalimat la ilaha illallah adalah al-kufru tawagid Sikap mengingkari Tuhan-Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya kalau seorang menyatakan beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya sikapnya pula adalah eh, sikap yang jelas adalah yakni eh, mengingkari Tuhan-Tuhan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghay faman yakfur bit taghut wa billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim maka yang menjadi syahid dalam ayat yang mulia ini adalah ayat yang mulia faman faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada taghut yakni kepada sembahan-sembahan selain Allah dan hanya beriman kepada Allah saja, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka ia telah berpegang teguh dengan tali agama yang kuat. Nah, ini yang kita lihat tentang uh, kalimat atau dari uh, syarat yang kedelapan dari kalimat uh, tauhid yaitu al-kufru bi tawagid mengingkari tuhan-tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan pembahasan di pagi hari ini berkenaan dengan kalimat la ilaha illallah yang memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak sekali dan juga termasuk di dalamnya syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dari pembahasan di pagi ini di pagi hari ini ada manfaatnya bisa kita mengambil pelajaran berharga darinya dan saya kembalikan kepada pembawa acara di studio Roja untuk soal jawab. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Ustaz Jazakallah Khairan atas materi yang disampaikan. Demikian Khotal Iman, sesi materi yang kita simak dan kita ikuti di kesempatan pagi hari ini. Disampaikan oleh Al-Ustaz Arman Amri Hafirullah Ta'ala dari kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun, buah karya Syekh Saleh Abdul Wahid Hafirullah Ta'ala. Khotel Iman dimanapun Anda Kita akan memasuki sesi tanya jawab Untuk Anda yang akan bertanya Pada kesempatan pagi hari ini kami berikan kesempatan Melalui telepon di 0218236543 Atau melalui pesan singkat di 0819896543 Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan yang pertama Dari pendengar kita melalui pesan singkat Ustaz ya Dari Pak Idin di Jakarta yang bertanya Ya Ustaz, apakah Apakah semua syarat yang tadi Ustadz sebutkan harus ada di dalam diri-diri setiap muslim? Bagaimanakah jika salah satu syarat yang Ustadz sampaikan tadi tidak ada atau tidak sempurna? Apakah syahadat kita sah? Mohon penjelasannya. Iya, jadi dari syarat-syarat yang tadi telah disebutkan, delapan syarat yang berkenaan dengan kalimat La ilaha illallah, maka semuanya ini harus ada pada diri seorang muslim harus ada pada diri <clears throat> orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh salah satu dari syarat-syarat tersebut hilang dari diri seorang muslim. Maka bagaimana mungkin misalnya semua syaratnya ada kecuali keikhlasan yang tidak ada. Ini tidak mungkin. Atau misalnya lagi semua syaratnya ada kecuali keyakinan yang tidak ada. Nah ini kan ya ini <clears throat> akan menimbulkan keraguan-keraguan dan ini sangat berbahaya. Atau semua syaratnya ada kecuali ya yakni syarat misalnya yang ketujuh yang tidak ada yaitu al-mahabbah yaitu kecintaan terhadap orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini bagaimana seperti ini? Jadi sangat ganjil. Sangatlah ganjil kalau Syarat-syarat ini tidak ada pada diri seorang muslim, seorang yang menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya dia, yakni seorang <clears throat> yang mengaku diri muslim, mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan sebagai menyatakan Allah sebagai satu-satunya ilah yang berhak dia sembah, maka harus ada pada dirinya delapan syarat ini semua. Kedelapan-delapannya harus ada. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang ya e, masing-masing para hamba bagaimana dalam hatinya bagaimana hati si hamba tersebut apakah ada keikhlasan apakah ada kecintaan dan lain sebagainya maka Allah Subhanahu wa taala tentu lebih mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi ya yakni para hamba tersebut dengan seadil-adilnya Adapun kita selama hidup di dunia ini hanya menghukumi manusia secara lahir, secara zahirnya, secara lahiriahnya. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW mengatakan tadi dalam sabdanya yang telah kita lewati, tu anu qatilan nas hatta yashadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimu salah wa yu'tu zakah fa'idha fa'alu dhalika 'asam min dimahum wa amwalahum illa bihaqil islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Jadi Nabi katakan yakni e, di akhir hadis tersebut wa hisabuhum 'ala Allah taala. Dan hisab mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya mereka kelak diserahkan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih mengetahui tentang para hamba tersebut ya berkenaan <clears throat> ya sekali lagi yang mengetahui e, hati para hamba tersebut dan tentunya Eh, kita hanya menghukumi manusia secara lahiriahnya sebagaimana para ahli ilmu uh, mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir wa 'ala Allahi sarair. Kami menghukumi manusia secara lahiriahnya, adapun secara batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa kedelapan syarat ini harus difahami dengan baik. Kemudian pula diamalkan dengan baik dalam kehidupan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Hmm. Insya Allah ini yang akan bermanfaat dalam kehidupan dunia dan tentunya akan bermanfaat pula dalam kehidupan di negeri akhirat. Wallahu taala. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Untuk pertanyaan pertama demikian untuk Pak Idin, semoga bermanfaat dan kita angkat untuk berikut ini sebelum kita angkat pesan singkat berikutnya sudah masuk saudara kita yang berasal dari Depok silakan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Iya, ada dua pertanyaan tapi pendek aja. Nah, yang pertama, Ustaz, apa manfaat dari zikir la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa wala qadir yang disunahkan oleh Rasulullah dibaca pagi 100 dan sore hari 100. Hmm. Nah, dan yang kedua, eh, saya eh, pada kalimat Allahus Somad. Uh, hanya Allah tempat bergantung. Saya uh, uh, ada keperluan untuk meminta sesuatu kepada manusia gitu ya, pada saudara atau orang tua hmm. uh, dalam bentuk materi. Tapi hmm. kemudian ketika uh, saya apa uh, uh, membaca Allah Samad itu menggantungkan terhadap segala sesuatu hanya bergantung kepada Allah. Hmm. Maka saya berpikir apakah kalau saya meminta kepada manusia itu termasuk tidak bergantung kepada Allah. Baik. Begitu. Terima, kasih. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, ada dua pertanyaan dari pendengar kita tadi. Ya eh, tentang eh, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan akidah seorang muslim. Hendaknya pada dasarnya hidupnya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yakni dasar dalam kehidupan seorang muslim semua kehidupannya diserahkan kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita memohon atau meminta sesuatu kepada seorang yang tentunya disanggupi olehnya, maka pada dasarnya boleh kita untuk meminta bantuannya, pertolongannya. Misalnya tadi yang disebutkan, misalnya meminjam suatu atau meminta suatu dari materi yang memang disanggupi. Yang memang sekali lagi disanggupi oleh makhluk oleh manusia, maka ini dibenarkan. Dan tentunya tidak ada perentangan dari ya ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta bantuan kepada semua manusia yang memang disanggupi. Para pendengar di rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Memang pada hukum asalnya meminta-minta itu dilarang oleh agama. Hukum dari minta-minta itu adalah haram. Tidak diperbolehkan oleh agama ini. Namun jika seorang dalam keadaan tertentu misalnya yang tidak mungkin ia yakni melakukan seorang diri dan dia harus minta bantuan kepada sesama eh, dia harus minta bantuan kepada orang lain, kepada saudara atau yang semisalnya, dan memang itu disanggupi dan tidak bertentangan dengan akidah Islam, maka dibolehkan. Nah inilah yang berkenaan dengan ya, atau jawaban dari pertanyaan yang kedua. Adapun yang pertama tadi masalah apa tadi? Mengenai uh, manfaat dari zikir la ilaha ya, illallah. Ya, manfaat dari zikir pagi dan sore hmm. diantaranya yang disebutkan oleh uh, penanya bahwa secara umum bahwa semua zikir-zikir tersebut jelas bermanfaat bagi kita dan tentunya ya ini kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat zikir tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada si hamba. Ya ini ketika membaca zikir pagi, Allah akan melindungi si hamba dari mara bahaya misalnya sampai sore hari dan ketika membaca zikir sore hari, maka Allah akan lindungi ia sampai pagi hari. Dan ini adalah keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena kita ingat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia, "Udzkuruni azkurkum." Ingatlah kepada diriku, niscaya aku akan ingat kepada dirimu. Atau dalam hadis eh, yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, bersabda dalam hadis yang mulia ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah yakni ingatlah kepada Allah dalam keadaan sehatmu, dalam keadaan lapangmu, niscaya Allah akan ingat kepada dirimu. Niscaya hmm. Allah akan ingat kepada dirimu. Ah, atau juga sebelumnya Nabi katakan dalam hadis yang mulia ini, yakni ihfazillah yahfazka. Jagalah batasan agama Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Nah, di antara menjaga batas-batas agama Allah adalah diantaranya ini, yakni e, berzikir pagi dan sore karena ini bagian dari <clears throat> batas-batas agama Allah, bagian dari ajaran Rasulullah SAW yang harus dijaga, yang harus dipelihara, yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi e, apa yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin dari zikir pagi dan sorenya adalah tanda ia beriman kepada Allah sebagai tanda ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajar jika Allah ingat kepada hambanya yang seperti ini. Ya, jadi Allah akan ingat selalu, Allah akan berikan bantuannya, Allah akan berikan pertolongannya, Allah akan uh, berikan penjagaannya, pemeliharaannya dan yang semisalnya kepada hamba yang selalu ingat kepadanya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hal yang wajar hal yang wajar dan tentunya eh, ya ini keutamaan besar, fadilah yang besar bagi mereka yang selalu ingat berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan ingat kepadanya lebih-lebih dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit ketika tertimpa musibah maka pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu hmm. taala Baik, terima kasih atas jawaban yang telah saya sampaikan. Berikutnya kita angkat pertanyaan uh, dari penelpon yang kedua. Kita sudah ada Abu Harun di Jakarta. Silakan Pak Abu Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz, orang untuk pulang sunnah timah itu harus membaca la ilaha hmm. Apakah mungkin orang yang tidak paham makna la ilaha dan syarat la ilaha dia bisa mendapatkan la ilaha illallah? Karena untuk mengaplikasikan la ilaha harus paham makna dan syaratnya. Ya. Hmm. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa menyimak Ustaz. Iya, nah. jadi apa yang tadi dijelaskan tentang syarat-syarat la ilaha illallah diantaranya adalah mengetahui maknanya, kandungannya, konsekuensinya, maka inilah yang bermanfaat bagi orang tersebut dalam kehidupan dunianya dan kelak dalam kehidupan di negeri akhirat. Ini sudah pasti. Jadi bagaimana mungkin yakni seorang yakni uh, akan mendapatkan keutamaan-keutamaan baik di dunia maupun di akhirat ketika ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya namun ia tidak faham maknanya dia tidak faham kandungannya, dia tidak faham apa konsekuensi dari mengucapkannya. Kemudian hal-hal lainnya pun tidak ya, ada atau tidak terpenuhi pada dirinya. Jadi ini harus ya ini ada pada diri seorang muslim ya ini ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya dan maka <clears throat> apa yang diucapkannya itu sesuai dengan syarat-syaratnya dipenuhi syarat-syaratnya dan tidak menyimpang dari ketentuan atau syarat-syarat tersebut. Ya, ini yang harus difahami dan ini yang insya Allah bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Makanya tadi sudah saya jelaskan bahwa banyak orang, banyak di antara umat Islam ini sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan lisan mereka, tetapi tidak mereka penuhi syarat-syarat atau mungkin hanya sebahagian saja barangkali yang terpenuhi dari syarat tersebut dan tidak terpenuhi pada yang lain atau ya tentunya karena keawaman mereka, mereka karena kejahilan mereka terhadap syarat-syarat ini atau belum mengetahui syarat-syarat ini sehingga mereka tidak memenuhinya wallahu taala alam Nah, kami ucapkan terima kasih atas uh, jawaban yang telah saya sampaikan. Kemudian kita angkat dari penelpon yang ketiga. Sebelum kita angkat dari pesan singkat, ada Bapak Andi di Bekasi. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau menyerah penjelas. Eh, ini Pak, saya kemarin memakamkan orang tua Iya. Kemudian saya karena saya uh, apa tahu sunahnya gitu pak ya bahwa diajarin itu tidak boleh. Iya. Karena saya anaknya sehingga saya mengajarnya pak gitu. Saya merasa berdosa sekali pak. Sampai sekarang juga masih teringat-ingat karena ini mengingat saya masih banyak yang melakukan kebijakan apa pak kemudaratannya saya pertimbangkan di belakangnya gitu pak. Iya uh, terputus. Uh, mungkin Ustaz bisa mengambil uh, inti pertanyaan dari Bapak tadi. Iya, baik. silakan. Iya, dari makna atau kandungan syahadat yang kedua wa anni Rasulullah <clears throat> bahwa aku adalah utusan Allah di antaranya adalah Allah yu'badallah illa bima syara. Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Nah, hubungannya dengan pertanyaan tadi adalah bahwa apabila kita menyelenggarakan jenazah, menyelenggarakan jenazah, maka hendaknya diselenggarakan dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam atas apa yang telah digariskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam atas apa yang telah ditentukan oleh Allah melalui nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi diupayakan semua penyelenggaraan itu mulai dari e, memandikannya, mengafankannya, mensolatkannya sampai menguburkannya sesuai dengan contoh-contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> dan mestinya kita menghindar dari apa yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang tadi disebutkan ya mengenai azan ya jadi e, biasanya atau diantara orang ya ini setelah menguburkan jenazah itu ya ini ada yang mengumandangkan azan nah ini tidak ada contoh dari Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dan jelas-jelas berentangan dengan akal sehat. Coba kita berpikir sejenak bahwa azan adalah kalimat-kalimat yang diserukan oleh muazin, dikumandangkan oleh muazin guna menyerukan orang-orang atau menyerukan kaum muslimin agar mereka salat. Agar mereka salat dan bahkan kita lihat di antara lafaz azan tersebut adalah hayya ala salah. Hayya ala salah, mari kita salat, mari kita menuju salat. Jadi apa manfaatnya dikatakan kepada orang yang sudah meninggal hayya ala salah? Justru orang yang meninggal itulah yang disolatkan dan tidak tidak ya termasuk yang diseru untuk mengerjakan ibadah salat. Nabi tidak pernah mengazankan sahabat-sahabat yang meninggal di zamannya. Tidak pernah para sahabat misalnya Eh, mengazankan eh, di antara mereka yang meninggal atau di antara tabi'in mengazankan di antara mereka yang meninggal atau di antara tabi'ut tabi'in mengazankan di antara mereka yang meninggal. Nah, ini tidak ada contoh dari Nabi yang mulia sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya bagi mereka yang sudah terlanjur mengerjakan hal ini ya segera bertaubat kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Hmm. Nah, ya, tidak mengulangi lagi untuk ke depan dan kalau bisa mendakwahkan kepada orang bahwa seperti ini tidak ada contoh dari Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita pikir dengan akal sehat bahwa uh, yakni uh, azan adalah uh, panggilan atau seruan untuk salat dan tidak mungkin orang yang sudah meninggal diseru untuk mengerjakan ibadah salat ya dan sangat ganjil sekali yakni azan di atas makam atau di kubur maka azan tersebut di masjid bukan di atas kubur azan itu di masjid dan bukan di atas kubur. Jadi eh, ini sangat ganjil sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia bertentangan dengan akal sehat. Wallahu taala. Nah, baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Kita angkat dari begitu banyak pertanyaan dari pesan singkat Ustaz ya. Dari Pak Heri di Jakarta yang bertanya, Ustaz mohon dengan sangat disampaikan kembali secara ringkas ke delapan syarat dari uh, La ilaha illallah. Kemudian ada pertanyaan tambahan dari Abu Naufal di Kuan Sing Riau yang bertanya, mohon penjelasan yang e, lebih luas lagi mengenai syarat yang keempat yakni al-inqiyad. Jazakallah khairan. Iya, e, saya simpulkan atau saya sebutkan secara cepat tentang delapan syarat dari kalimat la ilaha illallah. Syarat yang pertama adalah al-ilmu bima'naha, yakni mengetahui maknanya atau memiliki ilmu tentang maknanya ya, kandungannya dan juga konsekuensi dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi betul-betul mengetahui maknanya bukan dalam keadaan yang jahil dalam hal ini. Ini syarat yang pertama al-ilmu, ilmu dia. Kemudian syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah adalah al-yakin. Itu keyakinan yang dapat menolak keraguan. Jadi betul-betul kita mengucapkan kalimat tersebut dengan keyakinan yang mantap. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-qabul, yaitu penerimaan. Jadi kita menerima apa yang e, kita ucapkan dan kandungannya semua kita terima yaitu dengan hati, lisan dan anggota tubuh lainnya. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah al-inqiyat, tunduk dan patuh serta berserah diri kepadanya al islam ya berserah diri kepadanya. Ini akan saya jelaskan sekalian ya, eh, dan juga akan kita sebutkan syarat-syarat yang lainnya yakni berkenaan dengan syarat yang keempat al-inqiyat, tunduk dan patuh al-istislam. Wa al-istislam dan berserah diri kepadanya yaitu berserah diri terhadap kalimat la ilaha illallah ya berserah diri tetap terhadap apa yang ada pada kalimat tersebut tunduk dan patuh dari apa yang terkandung di dalamnya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman eh, dalam ayat yang mulia, dalam ayat yang mulia seperti dalam surat eh, Luqman misalnya. Dalam surat Luqman ayat 22 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur." Ya, ini barang siapa menyerahkan yakni Eh, wajahnya kepada Allah artinya ikhlas ya, tunduk dan patuh kepada Allah wahwa muhsin dalam keadaan ia berbuat ihsan maka ia telah yakni berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kuat dan kepada Allah lah ya segala akibat buruk eh, segala segala akibat baik ya dari urusan-urusan dikembalikan ya, kepada Allah lah dikembalikan semua akibat-akibat dari yakni urusan-urusan tersebut. Ya ini dalam surat Luqman ayat 22 atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, eh, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayatiyakumul azabu thumma la tunsarun." Nah, ini tentang yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan wa aslimu lah. Berserah dirilah kalian kepadanya, yakni kepada Allah, kepada Rabb kalian. Ya, dan uh, ini adalah makna dari Eh, syarat yang keempat yaitu al-inqiyat, al tunduk dan patuh, wal istislam dan berserah diri kepada kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian <clears throat> syarat yang kelima dalam hal ini adalah al munafil al kazib yaitu jujur yang menafikan kedustaan. Ya, jujur yang menafikan kedustaan. Kemudian syarat yang keenam adalah al-ikhlas. Ikhlas kita mengucapkan kalimat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala Kemudian syarat yang ketujuh adalah al-mahabbah li ahliha, mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mencintai kalimat la ilaha illallah dan juga mencintai orang-orang yang mengucapkannya. Kemudian yang terakhir yang kedelapan, syarat yang kedelapan adalah al-kufru bit tawagid, yakni mengingkari tagut, yakni mengingkari tuhan-tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah secara ringkas tentang delapan syarat kalimat la ilaha illallah dan sekaligus tadi penjelasan tentang syarat yang keempat tentang al-inqiyat, tunduk dan patuh wal istislam serta berserah diri dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, silakan. Nah, terima kasih dan kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari pendengar kita di Bekasi yang bertanya, ya Ustaz di antara salah satu syarat yang Ustaz sampaikan tadi adalah kufur terhadap Togut Ustaz. Mohon penjelasan dari makna Togut ini. Apakah makna yang sebenarnya dari Togut ini? Karena kami mendapati eh, saudara-saudara kita lebih mengkhususkan kepada pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah tetapkan yang kemudian disebut sebagai togut. Bagaimanakah bentuk pengingkaran kita apabila kita mendapati adanya hukum yang tidak sesuai dengan hukum yang telah Allah tetapkan dan Allah turunkan? Jazakallah khairan. Baik, tentang makna togut. Makna togut yang pertama, yakni secara etimologi atau secara bahasa, Togut diambil asal kata dari togo, yakni melampaui batas. Yang sudah melampaui batas togo. Kemudian makna togut secara terminologi atau syara atau istilahan adalah segala sesuatu atau apa saja yang telah ya, dilampaui batasnya atau melampaui batas dari yang disembah atau dari yang diikuti atau yang dari yang ditaati. Dari yang disembah, diikuti atau yang ditaati. Nah ini kalau sudah melampaui batasnya, maka disebut dengan tauhid. Kemudian yang kedua tentang macam-macam tauhid. Ya, macam-macam tauhid. Uh, yang pertama, tauhid yang pertama adalah iblis. Jadi tauhid yang pertama adalah iblis. Kemudian tauhid yang kedua adalah siapa saja yang ya mengaku uh, siapa saja yang memerintahkan orang lain untuk menyembah dirinya. Ya seperti Firaun misalnya, dia perintahkan orang-orang untuk menyembah dirinya. Ini togut namanya. Kemudian togut yang ketiga adalah siapa saja yang dirinya disembah, sedangkan ia ridho. Ini barang siapa yang dirinya disembah oleh orang lain dan ia ridho atas penyembahan tersebut. Nah ini pun disebut sebagai togut. Kemudian yang keempat dari togut adalah yakni barang siapa mengaku mengetahui perkara gaib ya mengaku ya ini mengetahui perkara-perkara gaib ya seperti dukun atau paranormal atau orang-orang yang semisal maka mereka pun disebut sebagai tawud. Kemudian yang kelima yaitu secara umum ya, ini masih sifatnya secara umum siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum agama ini maka disebut sebagai tawud. Maka yang berkaitan erat dengan pertanyaan tadi ya bahwa tidak boleh atau tidak eh, langsung kita katakan bahwa pemerintah atau para hakim di negeri ini adalah tagut dan tidak boleh ucapan ini keluar dari sembarang orang, tidak boleh keluar, tidak boleh keluar dari kaum muslimin yang kebanyakan adalah awam dan jahil terhadap agamanya. Bagaimana mungkin seorang dapat menghukumi orang lain sebagai tagut ya sedangkan ia tidak memiliki ilmu? Tidak memiliki ilmu, bagaimana mungkin dia dapat menghukumi orang lain ya ini kafir misalnya, sedangkan ia tidak memiliki ilmu. Nah, jangan tergesa-gesa dan tidak boleh yakni menghukumi orang secepat ini dan tentunya bersikap hati-hatilah dalam menghukumi orang lain dan tentunya ahlu sunnah wal jamaah adalah e, orang-orang yang sangat hati-hati e, lebih-lebih dalam menghukumi orang lain karena itu berkaitan erat dengan kehormatannya berkaitan erat dengan kehormatannya berkaitan erat dengan darahnya atau hartanya, maka tidak yakni mudah dan e, sembarang ucap ya e, atau menilai seorang atau menghukumi seorang dengan togut misalnya dan tentunya e, jangan kita terwarnai dengan pemikiran-pemikiran yang rusak, jangan kita terwarnai dengan akidah yang tidak jelas seperti akidahnya kaum Khawarij di mana mereka cepat sekali menghukumi orang cepat sekali menghukumi ya, penguasa atau pemerintah misalnya langsung dikatakan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Islam ini dari pemerintah maka dikatakan tagut nah ini tidak boleh seperti ini tidak boleh ya e, tergesa-gesa tidak boleh mm, langsung menghukumi seperti ini dan ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki ilmu e, menunjukkan bahwa orang tersebut sikapnya tergesa-gesa tidak dilandasi oleh ilmu, tidak dilandasi oleh yakni akidah Islam yang benar dan e, ibarat ya pepatah mengatakan ya tong kosong nyaring bunyinya. Jadi orang yang tidak memiliki ilmu seperti itulah keadaannya. Ini cepat menghukumi orang, tergesa-gesa sikapnya dan tentunya hanya dilandasi dengan semangat belaka dan tidak ada ilmu yang menopangnya, tidak ada ilmu yang mengiringinya dan ini sangat disayangkan. Ya, jadi sekali lagi ya kita pelajari agama ini dengan baik, kita pelajari akidah dengan baik dan juga kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya inilah yang dapat menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat.